سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج Demi langit yang mempunyai gugusan bintang واليوم الموعود Demi hari yang dijanjikan وشاهد ومشهود Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan قتل أصحاب الأخدود Binasalah orang-orang yang membuat parit النار ذات الوقود Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar إذ هم عليها قعود Ketika mereka duduk di sekitarnya وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman وما نقموا منهم إلا أن dan mereka menyiksa orang-orang itu hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Wallahu ala kulli Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan berupa bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innalladzina amanu wa 'amilus lahum tajri min tahtiha anhar ذلك الفوز الكبير Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. إن بطش ربك لشديد Sungguh, Azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk, dan dia pula yang menghidupkannya kembali. Wa Wadud. Dan dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dhul arshil majid yang memiliki arash lagi maha mulia. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Fir'aun wa Thamud. Yaitu Fir'aun dan Thamud. بل الذين كفروا في تكذيب Memang, orang-orang kafir selalu mendustakan. والله من ورائهم محيط Padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos. بل هو قرآن مجيد Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga.